orang yang berpencar meninggalkan kesyirikan dalam mencari agama yang hak. Empat orang ini adalah Waraqah ibn Naufal dan Ubaidillah ibn Jahas wa Uthman ibn Al-Huwairid wa Zaid ibn Amr ibn Nufail. Dikisahkan barakallahu fikum ada empat orang yang berpencar karena meninggalkan kesyirikan. Bermula dari perayaan besar di Mekkah yang isinya adalah penyembahan berhala, tawaf mengelilingi berhala, memuja berhala, menyembeli di sisi berhala. Maka semua orang-orang Arab ketika itu ikut dalam pesta perayaan tersebut kecuali empat orang meninggalkan acara itu. Siapa empat orang ini? Yang disebutkan namanya tadi, pertama Waraqah bin Naufal, yang kedua Ubaidah ibn Jahas, yang ketiga Utsman ibn Huwairith, yang keempat Zaid ibn Amr ibn Nufail. Mereka bertemu dan saling berbisik. Kalian jangan saling membongkar apa yang kita lakukan sekarang ini. Sungguh demi Allah, mereka sudah merusak agamanya Ibrahim. Jadi empat orang ini sadar pemusyrikin ini sudah merusak agama Nabi Ibrahim. Mereka telah merusak agama Ibrahim. Mal hajar, natifu bihi. Ada apa? Batu kita tawaf mengelilinginya. Ada apa batu kita menyembahnya? Ini semua mereka telah sesat. Terus, apa yang akan kita lakukan? Kata empat orang ini. Kita menyebar. Kamu kemana, kamu kemana, kamu kemana. Cari agama yang hak. Ada yang ke Syam, ada yang ke ada yang sampai barakallahu fikum Warakah ibn Naufal menemukan agama Nasrani. Dia pelajari, dia pelajari, dia pelajari. Sampai dia tahu bahwasanya nanti akan datang seorang nabi. Ciri-cirinya begini, begini, begini. Maka Warakah ibn Naufal satu-satunya yang menunggu akan datangnya seorang nabi. Adapun yang kedua, ada yang sempat masuk Islam setelah datang Islam. Terus dalam kebingungan sampai datang Islam. Ada pula dari mereka yang ke Syam. Sampai di Syam masuk Nasrani dan kemudian kita tahu bagaimana Nasrani di Syam artinya kerajaan Romawi maka dia diangkat menjadi pejabat tinggi di sana bersama mereka sampai akhirnya karena sudah tinggi jabatannya. Ada pula yang sempat masuk Islam, kemudian pergi ikut hijrah ke Habasyah. Di Habasyah justru dia jadi Nasrani, tidak ikut pulang bersama kaum muslimin ketika pulang ke Madinah. ala kulli Di antara empat ini barakallahu fikum yang banyak dikisahkan keadaannya adalah Warqah bin Naufal. Karena di samping keadaannya memiliki sifat hanifiyah anti syirik dan juga ketika mempelajari Nasrani bertemunya dengan Nasrani yang baik karena Nasrani ada macam-macam waktu itu ada yang jujur memberitakan akan datangnya seorang nabi ada yang menyembunyikan karena ingin terus menerus berkuasa maka warokahlah yang menemui orang-orang yang jujur menyampaikan berita-berita tentang akan datangnya seorang nabi. Dan yang ketiga berkait pula dengan kekerabatan dari istri Rasulullah SAW yaitu Khadijah binti Khuwailid. Maka ketika Khadijah melihat Rasulullah SAW ketakutan dari gua Hira menceritakan apa yang terjadi, Khadijah membawanya ke Warakah ibn Nawfal, memberitakan beritanya. Sampai ketika Warakoh mendengar beritanya, beliau langsung yakin inilah yang diberitakan di dalam kitab-kitab Injil akan datangnya seorang nabi. Sehingga menyatakan hadan namus. Itu adalah namus yang pernah datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Namus adalah Jibril di bahasa mereka. Dan Waraqah bin Naufal bisa menerjemahkan bahasa Ibrani ke dalam bahasa Arab sehingga banyak memberikan berita-berita. Maka berkatalah beliau dengan ucapan yang terkenal, laukun tu jadaan. Sungguh kalau aku ini masih kuat ketika engkau diusir oleh kaummu, aku akan bela engkau. Ikhwan ibn a'azakumullah. Rasulullah SAW tidak menyangka kalau dirinya akan diusir dari kaumnya. Awamukhrijiyahum Apakah mereka akan mengusirku? Kata Warakah Ibnu Naufal, tidaklah orang membawa apa yang kamu bawa kecuali dia akan diusir, dimusuhi oleh kaumnya. Ikhwan bin a'azakumullah, tapi beliau telah tua, tetapi dinyatakan oleh para ulama bahwa beliau masuk Islam. Masih ada lagi yang terakhir disebut Zaid ibni Amr ibn Nufail. Beliau bahkan berani terang-terangan bersandar di Ka'bah sambil berkata kepada musyrikin yang sedang beribadah, kalau aku tahu batu-batu ini, berhala-berhala ini bisa menyampaikan pada Allah, aku akan sembah seperti kalian. Tetapi karena aku tahu batu-batu ini tidak mungkin bisa menyampaikan, maka aku tidak akan beribadah seperti yang kalian ibadahi. Dia pergi. Yang akhirnya ketemu dengan tiga orang yang sejenis dengannya. Sama-sama mengingkari kesyirikan. Orang-orang seperti ini dijuluki hunafa dijuluki hunafa. Sesungguhnya ada beberapa lagi di samping mereka. Siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau juga berkata, "Aku tidak akan sujud pada batu-batu itu karena itu bukan Tuhan, bukan sesembahan." Terus, mau ikut agama apa kamu? Kata Abu Bakar, akan datang kejelasan. Kapan? Akan datang kejelasan. Kapan ya Abu Bakar akan datang kejelasan? terus mengatakan akan datang kejelasan. Sehingga musyrikin Quraisy kalau bertemu Abu Bakar akan berkata, "Ya bagil khair, awajad wahai pencari kebenaran, udah dapat untuk molok-molok." Dia tidak dijawab. Ketemu lagi akan ditanya dengan pertanyaan yang sama. Wahai pencari kebenaran, udah dapat? Wahai pencari kejelasan, udah dapat? Sampai benar-benar Allah pertemukan Abu Bakar dengan Nabi Muhammad SAW dan ketika beliau Rasulullah SAW mengucapkan dakwah pertama kalinya bahwa aku diutus oleh Allah, Abu Bakar menyatakan, aku percaya. Aku percaya. Langsung tidak ada keraguan sedikit pun. Ini yang aku tunggu sejak lama. Ini yang aku tunggu sejak lama. Yaitu kejelasan agama. Kembali kepada kita. Kemudian disebut pula wasiat dari Nabi Isa alaihi salam. Apa isi wasiatnya? Ikutilah orang setelahku. Ikutilah nabi yang akan diutus setelahku. Wasiyah bittiba'in nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bittiba'i Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ma akhadallahu ala al-anbiya'i al iman bihi wan nasri lahu dan juga apa yang Allah ambil perjanjian para nabi untuk beriman kepada nabi tersebut untuk membela nabi tersebut wa an yuadduhu ila umamihim agar mereka menyampaikan kepada umat-umatnya yakni para nabi diperjanjikan oleh Allah dengan perjanjian sampaikan pada umatnya akan datang seorang nabi setelahku maka ikutilah dia sehingga pesannya Nabi Musa, pesannya Nabi Isa, wasiat para anbiya sama. Ikutilah Nabi yang akan datang setelahku. Wa id akhadallahu mithaqa dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian atas para nabi-nabi terdahulu. Barakallahu fiikum. Ada pembahasan Ibnu Qayyim rahimahullah tentang bukti-bukti kebenaran Nabi Muhammad SAW yang ada di dalam kitab-kitab Yahudi dan Nasrani. Judulnya Hidayatul Hayara fi Ajibatil Yahudi wan Nasara. Bimbingan bagi orang yang bingung yang berisi jawaban-jawaban dari kebingungan kaum Yahudi dan kaum Nasara. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalau tadi Ibnu Qayyim, Syekhul Islam juga punya kitab khusus empat jilid Al-Jawabus Sahih Iman sa'ala an dinil masih. Jawaban yang benar terhadap mereka-mereka yang bertanya-tanya tentang agama Al-Masih, agama Nasrani. Demikian pula para ulama yang lain punya kitab-kitab khusus masalah tersebut yang isinya menjelaskan di dalam kitab Injil mereka, di dalam kitab Taurat mereka, dalam kitab perjanjian lama ataupun perjanjian baru. Ternyata di sana terselip berita-berita tentang akan datangnya seorang nabi Kadang dijuluki dengan jelas Nabi setelahku. Kadang-kadang dijuluki dengan orang yang akan menggantikanku. Kadang-kadang dijuluki dengan kalimat yang terpuji. Akan datang puji-pujian. Maksudnya Muhammad maknanya terpuji. Akan datang yang terpuji dan seterusnya. Yang harusnya siapa yang membaca berita-berita itu pasti akan memahami bahwa ada nabi lain selain Nabi Musa dan Nabi Isa. Setelah yakin dengan berita ada nabi lain selain Nabi Musa dan Nabi Isa yang akan datang. Tiga lihat, adakah nabi setelah Nabi Musa dan Nabi Isa yang benar-benar didukung oleh Allah Subhanahu wa taala selain Nabi Muhammad SAW? Ada? Setelah itu, setelah Nabi Musa, dan Nabi Isa, masa fatrah. Apa masa fatrah? Masa kekosongan. Gak ada Nabi. Sehingga mereka-mereka kaum Nasrani dan kaum Yahudi yang masih percaya pada Injilnya dan Tauratnya menunggu-nunggu. Kapan datangnya Nabi? Ini sudah lama sekali kosong. Baik, bahkan Yahudi dari Syam, tokoh-tokohnya bahkan, datang ke Madinah. Dan berkata ini adalah persis seperti yang diberitakan dalam kitab kita. Ini tempat hijrahnya Nabi yang akan datang. Mereka menunggu nabi yang akan hijrah ke Madinah. Dan itu menjadi sebab mengapa ada Yahudi di Madinah. Padahal Mekah dan Madinah itu jaziratul Arab. Mekah dan Madinah itu adalah negerinya orang-orang Arab. Kenapa ada Yahudi? Dari mana mereka? Dan mengapa datang? Ternyata mereka ada yang datang dari Yaman, ada yang datang dari Syam. Yang dari Yaman kebanyakan Nasrani, ada pula Yahudi. Yang dari Syam, Yahudi, ada pula Nasrani. Semuanya berpikiran sama, menunggu nabi yang akan datang. Ikhwan tidak ada seorang nabi pun setelah Nabi Musa, Nabi Isa yang benar-benar diakui sebagai nabi dengan bukti-buktinya, dengan penjelasannya dan dengan waktu yang panjang 23 tahun berdakwah, Allah dukung terus, Allah menangkan terus. Ini tidak ada kecuali Nabi Muhammad SAW. Seharusnya cukup itu. Seharusnya cukup untuk membuktikan bahwa dialah yang dimaksud di dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Kembali kepada kitab kita. Wa dzakara qissata bid'il wahyi. Dan disebutkan pula dalam sejarah sirah tentang ringkasan kisah dimulainya wahyu kepada Rasulullah SAW. Wal qissatu fi sahihain. Dan kisahnya ada di dalam dua kitab sahih. Wafiha di dalam kisah itu, di dalam riwayat yang sahih dalam Bukhari dan Muslim disebutkan awal pertama turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW adalah Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam Barakallahu fiikum sebagian kalian Sebagian besar kalian sudah tahu kisahnya. Bahwa Rasulullah SAW setelah menikah dengan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha ahabba ilaihi tahannut. Ahabba ilaihi mada? Ahabba ilaihi tahannut. Tahannus itu beribadah kepada Allah tetapi dengan cara orang-orang yang terdahulu. yakni mengingat Allah, berzikir pada Allah di tempat tersendiri. Maka beliau tahannas fi gharil hira. Fi ghari hira. Bukan semedi. Bukan seperti agama-agama Hindu atau Buddha. Tetapi berzikir pada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Suatu saat ketika beliau seperti biasanya tahannas. Maknanya tahannas yata'abbad. Beribadah kepada Allah Didatangi Jibril alaihi salam. Sosok yang Rasulullah SAW belum kenal. Iqra, bacalah. Maka Nabi menjawab dengan apa adanya. Ma, Nabi biqari. Aku nggak bisa membaca. Maka Nabi didekap. Kata beliau alaihi wassalam. sungguh sampai aku merasa napasku akan putus. Dilepas kembali. Dan diperintahkan lagi. Iqra. Aku menjawab dengan nama. Ma, Nabi biqari. Aku tidak bisa membaca. Dipeluk lagi dengan erat sampai hampir putus napasku. Setelah itu dilepas. Ditanya lagi dengan pertanyaan yang sama. ikra Nabi menjawab dengan kalimat yang sama. Ma ana biqari. Aku nggak bisa membaca. Baru kemudian berkata lagi Jibril, ikra bismi rabbikal ladzi khalaq." Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Maka kata-kata itu melekat di kepala beliau alaihi salatu wassalam, nempel hafal kalimat itu. Ekorni bin azzaikumullah. Sampai di rumah karena beliau langsung pulang saking takutnya. Sampai di rumah beliau menyatakan pada istrinya Khadijah binti Khuwailid dastiruni dastiruni dastiruni selimuti aku dastiruni dastiruni Beliau ketakutan, diselimuti oleh istrinya. Muncul lagi suara tadi. Ya ayyuhal muddassir. Ini fi'il amr, dassir. Ini maf'ulnya, muddassir yang berselimut. Ya ayyuhal muddassir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Wahai yang berselimut, bangunlah. Fa'anzir, berilah peringatan Kata para ulama barakallahu fiikum. Nubbi'a biiqra. Nubbi'a biiqra. Wa ursila bil muddatsir. Nubbi'a biiqra wa ursila bil muddatsir. Beliau dijadikan nabi dengan Iqra. Baru dapat wahyu saja, belum diperintahkan untuk menyampaikan. Itu nubbi'a, dijadikan nabi. Tetapi setelah muncul, setelah turun surat Al-Muddatsir, di sana ada perintah kum, bangkitlah, andir bangunlah dan berilah peringatan. Berarti sudah diperintahkan untuk menyampaikan. Sudah jadi rasul. Ursila bil muddatir. Di mana perintahnya untuk menyampaikan kum fa'andir. Ya yuhal muddatir kum fa'andir. Warabbaka rabbaka fakabbir. Dan Rabb kamu besarkanlah wa fatahir dan pakaianmu bersihkanlah warujza fahjur dan kejelekan jauhilah ini kesyirikan jauhilah wala tamnun tastakthir dan jangan mengharap imbalan yang lebih banyak wali rabbika fasbir dan terhadap perintah Rabbmu ini sabarlah karena orang yang berdakwah pasti akan mendapati ujian berat fasbir maka untuk Rabbmu untuk Tuhanmu bersabarlah. Faman fahima anna hadhihi awwalu ayatin arsalahu Allahu biha عرف أنه سبحانه وتعالى أمره أن ينذر الناس عن الشرك الذي يعتقدونه أنه عبادة الأولياء ليقربوهم إلى الله قبل إنذاره an nikahil ummahati wal banat وعرف أن قوله تعالى وربك فكبر أم أمر بالتوحيد قبل الأمر بالصلاة وغيرهم وعرف قدر الشرك عند الله وقدر التوحيد ini kalimat-kalimat penting huruf per hurufnya kalian kasih stabilo atau kalian kasih garis atas atau kalian kasih garis atas merah ya. atau kalian kotaki terserah Pokoknya ini kesimpulan dari sekian banyak dibahas dengan ringkas dari awal sampai sekarang. Ingat, Syekh belum memulai membahas sirah. Kamu buka halaman 42. Kalau sama halamannya itu bicara nasab Nabi ya. Sekarang di sini halaman ini baru mau mulai masuk sirah. Dari mulai lahirnya, kisah dan seterusnya. Loh yang ini berarti apa saat Baru muqaddimah Makanya jangan heran beliau hanya sedikit judul-judulnya saja. Kemudian nyebutkan kisah ini. Kemudian nyebut kisah ini. Kemudian nyebut kisah ini. Yang kisah-kisah tersebut akan ada nanti di belakang. Karena belum masuk. Semua itu disebutkan terjadinya kesyirikan. Pertama yang merubah agama Nabi Ibrahim. Siapa yang berhala. Dan apa yang terjadi sampai pada kalimat ini. Maka beliau berkata. Siapa yang memahami. Faman fahima. Siapa memahami hadhihi bahwa anna hadhihi awalu ayat siapa yang memahami bahwa ini awal pertama ayat yang Allah turunkan pada nabinya maka dia akan tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia untuk memperingatkan dari kesyirikan. Baik, tadi disebutkan ada empat orang yang merasa ini agama sudah kacau, masa batu disembah sudah ada. Bahkan Wah, ada ziyadah, ada tambahan lagi bukan hanya empat. Abu Bakar sendiri hunafa. Bahkan Khadijah juga hunafa, gak pernah sujud pada berhala. Siapa lagi? Jangan lupa Rasul Hunafa, pimpinannya para Hunafa. Siapa? Rasulullah SAW. Beliau gak cocok dengan berhala dan gak pernah sujud pada berhala. Oleh karena itu ya tahannas. Oleh karena itu beliau menyendiri karena melihat umatnya kok nyembah batu. Ngapain mereka? Kenapa enggak meminta pada Allah? Maka beliau berzikir pada Allah, berdoa pada Allah, memohon kepada Allah, beribadah kepada Allah, memujinya dan seterusnya. Tahanlah sendirian karena kaumnya seluruhnya kecuali empat atau lebih tadi musyrikin yang beliau Hanif Imamul Hunafa Nabi Muhammad SAW adalah Imamul Hunafa imamnya para Hanif maka barakallahu fiikum. Setelah itu turun wahyu. Ya ayyuhal muddathir qum fa'andir. Apa yang dipahami? Bangunlah dan belah peringatan. Siapa yang harus diberi peringatan? Beliau sudah tahu betapa jeleknya agama mereka yang menyembah batu tadi. Berarti peringatan dari kesyirikan. Demikian pula ketika disebutkan berikutnya, "Warabbaka fakabbir", besarkanlah Allah. Ya, ini jangan membesarkan selainnya. "Wajibaka fatahir", disebutkan dua hissian wa ma'nawiyan itu tafsirnya pakaianmu bersihkanlah adalah pakaian jasmani dan pakaian rohani pakaian jasmani ya bajunya bersihkan dari najis-najis yang kedua pakaian rohani yaitu akhlakul karimah bersihkanlah akhlak warujza mahjur dan arrijz tinggalkanlah ada berapa rijz yang ada di tengah-tengah masyarakat musyrikin Arab ketika itu banyak. Arruz, kejelekan yang ada banyak. Yang paling besarnya syirik. Setelah itu ada bid'ah. Sudah dikisahkan kemarin-kemarin kan? Bagaimana mereka membuat bid'ah-bid'ah. Ifadah dihilangkan. Oh kami ahlul khumsi, nggak perlu ifadah. Kami tuan rumah. Berubah lagi. Setelah itu tawaf harus pakai baju kami karena kami kaum ningrat. Bid'ah lagi Terus bertambah bertambah bid'ahnya. Apalagi ahkam hukum hukum menikahi kerabat sendiri, menikahi kakak, adik, menikahi ibunya. Ini kezaliman-kezaliman besar. Tetapi syirik lebih besar. Maka kata penulis, siapa yang memahami bahwa ayat ini yang pertama turun, pasti dia akan paham bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya untuk memperingatkan mereka yakni memperingatkan manusia anisyirki dari kesyirikan alladhi ya'taqiduna annahu ibadatul awliya yang mereka yakini bahwa itu kesyirikan tersebut sebagai ibadah kepada wali-wali liyuqarribuhum ilallah agar mereka bisa mendekatkan diri kepada Allah melalui perantaraan wali-wali tadi itu didahulukan qabla indarihi andikahil ummahat wal banat itu didahulukan daripada penyimpangan yang lain seperti menikahi ibu mereka sendiri atau menikahi anak perempuan mereka sendiri apa alasannya diwariskan anak-anak laki-lakinya berkata bapakku memiliki banyak istri setelah bapakku meninggal siapa yang berhak terhadap wanita-wanita ya kami ahli warisnya. Maka anaknya menikahi ibunya. Karena itu dianggap warisan. Maka di dalam Al-Quran diturunkan bantahan itu ayat yang sekian. Bukan yang pertama. Yang pertama apa? Syirik dulu. Warrujza fahjur, kesyirikan dulu. Belum dibahas masalah nikahul ummahat. Setelah itu baru sekian ayat berikutnya menyatakan la yahillu antarisun nisaa karha tidak halal untuk mewarisi para wanita. Wanita kok diwariskan? Wanita bukan barang, bukan harta yang diwariskan. Wa arafa anna qawlahu ta'ala wa rabbaka fakabbir. Dan niscaya akan tahu bahwa kalimat Rabb kamu besarkanlah adalah amara tauhid. Perintah untuk mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu sebelum ada perintah salat. Ada perintah salat? Nah, ada. Belum ada perintah salat. Perintah tauhid dulu. Wa arafa qadra syirkihim.